Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala Al-Hadis Salis eh, Ar-Rabi' wa Salatun. Hadis yang ke-34 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sayqadha ahadukum min naumih apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya falyastaghfir salatan maka hendaknya dia menghembuskan air dari hidungnya itu tiga kali. Maksudnya istingsar kemudian istingsar. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khaysumih. Karena sesungguhnya setan itu bermalam di dalam rongga hidungnya. Ma'udzubillah. Kita tidak tahu, tetapi apa? Rasulullah mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala. Dan ini adalah perkara yang gaib yang kita wajib mengimaninya. Al-Hadid Muttafaqun alaih. Di sini kita tahu disyariatkan kalau kita bangun tidur itu Hendaknya kita apa? Hendaknya kita istingsyat dan istingsar untuk menghilangkan setan dari hidung kita yang tidur di dalam hidung kita itu. Entah tidur atau sekedar bermalam, al-muhim, na'udzubillah. Sementara setan adalah makhluk yang najis dan kotor. Kita nggak suka dia mendekat diri kita. Sekarang setelah kita tahu bahwasanya dia itu disyariatkan, apakah dia itu hukumnya wajib atau sekedar mustahab? Ini para ulama berselisih pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan dia mustahab karena rata-rata hadis yang di situ berisi adab, adab tidur, adab makan dan sebagainya, rata-rata eh, kebanyakan ulama mengatakan dia itu mustahab. Tetapi dua ya dan yang dirosinkan oleh Imam as Ani dan yang lain-lain bahwasanya asal perintah kalau tidak ada yang memalingkan kepada makna istighfar maka hukumnya adalah wajib. Buktinya apa? Di sini Rasulullah mengatakan "Saya sansir. Ini adalah perintah. Sementara apa? Mutlakul amr adalah apa? tabil wujud. Kata Imam Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ab, mutlakul amr tabil wujud. Perintah yang mutlak tanpa ada kaitan ini, tanpa ada ikatan itu, maka dia itu memberikan makna wajib. Apalagi apa? Ini adalah terkait dengan menghilangkan bahaya. Sementara menjauhi bahasa bahaya adalah hukumnya wajib. Maka istingsar juga wajib. Wajib ketika apa? Ketika kita bangun tidur. Adapun untuk semata-mata wudhu, istighfar itu mustahab. Tapi khusus untuk bangun tidur, maka dia hukumnya wajib. <laughs> Ada faedah yang disebutkan oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala. Uh, sebentar. Adapun kalau yang beliau nukilkan, ada apa? Bahwasanya para ulama, kata beliau, para ulama bersepakat bahwasanya dia itu tidak sampai wajib. Tetapi adalah dia itu mustahab. Kenapa? Karena alasannya kata beliau adalah ini adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam nafas kita. Dan juga untuk membersihkan rongga pernafasan kita. Agar orang yang membaca Al-Quran itu semakin bersemangat dan juga untuk mengusir setan dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang beliau sebutkan. Allah alam ini yang kata beliau bahwasanya semuanya mengatakan ini mustahab. Oh alam. Maka yang Allah alam yang rajin dari ulama adalah demikian. Baik, kita lanjutkan. <clears throat> Al-Khamis wa Salatun, hadis yang ke-35 dan Syafuna Muhammad bin Hizam tidak apa tidak mengingkari ucapan Ashaukani. syaukani beliau adalah setuju bahwasanya ini mustahab. Wa anhu dari Abi Hurairah juga. Rasulullah SAW bersabda, saya <clears throat> sayqadha ahadukum min naumin" Kalau salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmid yadahu fil ina. Janganlah dia mencelupkan, memasukkan tangan dia ke dalam bejana air. Maksudnya adalah yang ada airnya. Hatta yaghsilaha salasan. Sampai dia mencuci tiga kali. Mencuci eh, tangannya tadi fa la yadri aina batat Muttafaqun wa muslim karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Di sini terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang hukum mencuci tangan ketika apa? Ketika bangun tidur. Jumhur ulama mengatakan dia itu mustahab. Sekedar apa? Sekedar larangan untuk memasukkan tangan tadi ke dalam air sebelum dicuci itu adalah karohiyatut kanzih tidak sampai tidak sampai haram. Maka mencucinya adalah mustahab. <clears throat> Adapun Imam Ahmad di dalam pendapat yang terkenal dari beliau dan juga Imam Ishaq dan Ahlu Dwahir mengatakan hukumnya adalah wajib. Karena apa? Lahiriah dari dari perintah yang di dalam hadis tadi. Dan ini yang dirosikan oleh oleh Ibnu Hazm dan Afan Ani dan juga Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain-lain. Dan inilah yang benar kata Syekhuna Muhammad bin Hizam. Bahwasanya apa? Bahwasanya dia itu adalah wajib bukan sekedar mustahab. Adapun alasan yang Rasulullah sebutkan, apa itu alasannya? Fa'innahu la yadri dan sebagainya. Itu adalah alasan. Apa alasan adanya larangan tadi atau alasan adanya perintah tadi? Kita ketahui dari apa? Lafaz setelah fa'inna. Karena perintah atau larangan yang datang sebelum fa menunjukkan yang setelah fa itu adalah alasannya. Demikian pula inna. Menunjukkan yang datang setelah inna adalah sebagai alasannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Insyadul Fuhul di Usulil Fiqih. Berarti apa alasan larangan tadi atau apa alasan perintah tadi? Karena hadis ini mengandung perintah dan larangan. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Jangan-jangan tangannya menyentuh benda najis dan sebagainya. Adapun sebagian ulama mengatakan ini tidak wajib Kenapa? Karena Rasulullah mendatangkan alasan tadi dalam bentuk keraguan layadri. Tetapi ini tidak cukup untuk apa? Untuk menggagalkan pendapat yang mengatakan dia itu wajib. Karena sekedar orang tidak tahu bukan berarti apa? Bukan berarti hukumnya jadi mustahab. Baik, sekarang kita akan melihat apakah larangan ini khusus untuk di waktu malam ataukah dia itu berlaku untuk di tidur siang dan tidur malam juga dan sebagainya, mayoritas ulama mengatakan hukumnya itu umum. Baik tidur siang ataupun tidur malam. Kenapa? Karena hadisnya umum mengatakan apa? Min naumih. Dari tidur dia. Sementara <clears throat> sementara lafaz yang semacam ini yaitu naum ketika dia itu diidhofahkan baik dia bentuknya mufrad ataupun bentuknya adalah adalah jamak maka dia itu adalah yufidul umum menunjukkan keumuman. Jadi terserah tidur malam atau tidur siang. Dan ini pendapat yang kuat sekali. Karena apa? Alasannya adalah apa? Dia tidur dan tidak tahu di mana tangannya berada. Dan ini berlaku untuk tidur siang juga. Dan juga berlaku untuk tidur malam tentunya. Adapun pendapat Imam Ahmad dan Jawad al zahiri mengatakan apa? Ini khusus untuk malam hari. Alasannya apa? Alasan diambil dari akhir hadis yaitu aina batat yaduh. Bata itu artinya adalah bermalam. Bata itu artinya adalah bermalam. Baitutah yaitu istirahat di malam hari. Maka ini kata mereka ini adalah alasan yang kuat yang menunjukkan bahwasanya tidur yang dimaksudkan adalah tidur malam. Tapi ini dibantah oleh jumhur juga bahwasanya apa? Rasulullah SAW mendatangkan lafaz batat di sini barangkali adalah kharaja makhrajal zalik, yaitu secara umum orang tidur adalah di malam hari, sebagaimana yang Allah Taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa nauma subata eh, wa ja'alal laila eh, apa? Wa ja'alal laila eh, Kenapa? Wa ja'alal laila libasan wa nauma subata. Ya dijadikan malam itu sebagai pakaian dan tidur sebagai tempat untuk istirahat. Digabungkan antara apa? Antara tidur dengan waktu malam. Ada nah, lafaz yang lebih jelas tentang ini, uh, tapi terlupakan. Menunjukkan bahwasanya manakala secara umum tidur itu adalah di malam hari, Rasulullah mendatangkan lafaz yang secara umum. Tetapi hukumnya dia itu apa? Eh, lafaz secara umum yaitu apa? Tidur malam. Tetapi yang diinginkan adalah tidur segalanya, yaitu di malam hari ataupun siang hari. Jadi istilahnya bahasa di sini adalah kharaja makhrajal zalik. Manakala keumuman manusia itu tidurnya adalah di malam hari, maka Rasulullah pun mengajak bicara mereka dengan kebiasaan eh, kebiasaan mereka. Maka tetap yang berlaku adalah hadis ini umum, baik siang ataupun malam, tidur siang ataupun tidur malam. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bata maknanya adalah soro. Aina soro biaduh. Bata artinya soro itu menjadi. Karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya itu jadinya. Di mana jadinya tangan dia itu. Dan memang pendapat jumhur ini lebih kuat bahwasanya yang terlarang adalah tidur di waktu apapun baik siang ataupun malam itu yang lebih kuat dan lebih selamat <clears throat> sekarang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau seseorang ini betul-betul dia mengikat tangannya ini dibahas oleh para ulama benar-benar dia mengikat tangannya dengan apa dengan semacam plastik istilahnya atau dengan benda yang menghalangi masuknya cairan. Maka mereka mengatakan kalau betul-betul tangannya itu apa itu memang betul-betul terbungkus dengan babu, maka dia apa dia dimaafkan untuk tidak mencuci tangannya. Adapun kalau sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Demikian pula kalau dia mengikat tangannya ke atas. Memang aneh-aneh orang laksanakan wudhu selesai. Mencuci baik-baik, ngapain penat-penat tangan ditaruh di atas misalkan. Nanti darahnya turun, wah. Tangannya jadi kena semut nanti, uh, semutan. Kata mereka kalau betul-betul tangannya di atas dan dia bangun tidur pun tangannya dalam keadaan terikat, maka dari sini dia tahu tangannya itu tidak apa, datang ke tempat yang najis dan sebagainya. Tapi dibantah oleh yang lain, memang tangannya itu tidak pergi kemana-mana. Tapi siapa yang menjamin tidak ada apa, lipas atau tidak ada tikus atau binatang lain yang menjilat tangannya sehingga barangkali muncul najis atau barangkali ada apa? Ada racun yang menempel di tangannya, kita tidak tahu. Maka yang selamat adalah apa? Memang dia cuci tangannya itu, kecuali kalau apa? Memang tangannya diikat rapi-rapi tanpa ada sesuatu yang bisa menembus tangannya, menembus apa tadi? Pembungkusnya itu, maka boleh. Sekarang dari hadis ini, apakah larangan itu dikarenakan sesuatu yang najis ataukah umum? Para ulama mengatakan dia ini umum. Bisa jadi untuk menghindari perkara yang najis, bisa jadi untuk menghindari perkara yang membahayakan dia. Barangkali apa? Barangkali ada racun yang menempel di tangan dia karena dijilat oleh tikus atau binatang-binatang yang lain yang kebetulan membawa bibit penyakit. Maka hadisnya umum. Tidak hanya semata-mata terkait dengan najis. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. bagaimana kalau dalam keadaan darurat tidak ada air untuk mencuci? Allah alam, apakah ini masuk di dalam wudhu, eh, masuk di dalam tayamum? Tetapi dohirnya adalah tidak perlu sampai demikian. Langsung apa? Kita mengambil kaidah ad-darurat tubihul mahzurah. Bahwasanya darurat, kondisi darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Maka kita tidak lagi wajib untuk memegang, e, tidak wajib untuk apa mencuci tangan kita. Adapun kalau setelah itu kita mencuci tangan kita e, dengan apa? Mengusap-usapkan ke tanah, maka itu lebih baik karena para ulama mengatakan bahwasanya adalah apa? E, mereka mengatakan hadisnya saya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Imam Ahmad wa ghairi. Insyaallah kita akan lewati ketika membahas tayamum. Rasulullah ayat. Eh, Rasulullah SAW mengatakan At-turbah wudhu'ul wudhu'ul mu'min wa illam yajidil ma'a asrasinin bahwasanya tanah itu adalah apa? air eh, adalah alat wudhu seorang mukmin walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Maka itu bagus juga. Walaupun nanti kalau untuk makan tentunya apa? Ya kita tetap cari cari air. Jangan sampai tangan yang kena debu, kena abu tadi langsung kita pakai untuk makan tentunya. Allahu a'lam. ini hukum membasuh tangan ini wajib. Yang rajin adalah wajib. Yang rajin dia adalah wajib karena gabungan antara perintah dan larangan tadi itu. Tapi kalau pendapat jumhur mengatakan istighfar mustahab saja. Iya, untuk yang uh, apa tadi itu istingsar dan istingsar. Kalau yang istingsar tadi, Allah alam ternyata yang beliau nukilkan di sini adalah apa mustahab. Karena Imam Syaukani menukilkan ijma. Ijma bahwasanya semua mengatakan mustahab. Karena pernah melewati fatwa dari kumpulan fatwa dari Latinah Jaimah, Akhirnya dulu kita baca itu adalah wajib. Tapi insya Allah nanti kita lihat lagi. Hadis ini mereka mengatakan wajib. Masalah apa itu? E, ya syaitan yabitu ala khaysumih. Karena syaitan itu eh, bernaung di, di dalam rongga hidung dia. Kemudian ada pertanyaan kepada Syekhuna Yahya Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang sebelum tidur dia membaca apa itu dua ayat terakhir Al-Baqarah, membaca ayat kursi dan zikir-zikir yang memang menghalangi setan untuk datang. Kata beliau, dalil yang tadi yang mengatakan setan itu apa itu eh, bernaung di dalam hidung kita itu dibatasi dengan dalil yang ini menunjukkan apa orang yang dia itu sudah berzikir dengan zikir yang untuk mengusir setan maka insya Allah dia akan selamat dari didekati oleh setan ini secara umum demikian Kecuali kalau apa? Kalau dikatakan sebagai tergetir. Karena setan yang diusir dengan zikir apapun, itu adalah setan selain korin kita. Adapun korin kita, sampai kita mati, dia masih terus ada di dalam hati kita. Tidak mungkin dia bisa kita usir, dia pergi, tidak bisa. Memang dia di dalam hati kita. Cuma apa? Bisa, kata Rasulullah apa? Dia dibikin lapar, dibikin dia kurus, dan sebagainya. Tidak sanggup. Ketika kita baca bismillah ketika makan, dia nggak sanggup ikut makan. Ketika kita tidur, dia nggak sanggup untuk tidur di tempat tidur kita itu nggak sanggup. Dan hadisnya Hasan tentang itu. Tapi untuk dia pergi jauh-jauh dari kita, nggak bisa. Memang dia terus-menerus menemani kita. Na'udzubillah. Tapi yang terusin adalah setan yang lain-lain. Ya, setan mengajak kepada yang jelek. Satu-satunya korin yang masuk Islam hanyalah korinnya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, wala ana, walakin Allah a'anahni alaihi fa'aslam. Bahkan aku pun ada korinnya, tetapi Allah Ta'ala, eh, hanya saja Allah Ta'ala menolongku untuk menghadapi dia, kemudian dia masuk Islam, wala ya'muruni illa bi khair. Tidaklah dia memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan setelah itu. Ini khusus. Kata para ulama di dalam syarah hadis ini khusus untuk korinnya Rasulullah, dia itu yang masuk Islam. Untuk kita memang kita diuji peperangan setiap setiap saatnya di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Termasuk nabi-nabi yang lain juga kurinya juga orang Islam. Nah ini itulah para ulama. Sebagian mengkiaskan karena nabi sendiri para nabi adalah maksum. Maka bisa jadi itu. Karena kita tidak punya dalil tentang itu. Bisa jadi, wallahu a'lam. Jadi tidak bisa, jadi tidak bisa baca Bismillah Nah, maksudnya kalau yang kuring kita yang yang ganggu kita tuh akan jadi kurus kan? Kita makan bersama kita. Iya, hadisnya Hasan. hadisnya hadisnya Hasan. Innal mu'min la yumzi la yumzi syaitan, yumzi atau agak mirip lafaznya gitu. Sesungguhnya seorang mukmin itu bisa membuat kurus setannya itu, membuat lemah. Karena kita baca bismillah nggak bisa ikut makan dia. Kita mendatangi istri dia nggak bisa ikut. Ataupun kalau kemudian disebutkan dalam hadis itu, ataupun kalau setannya orang kafir wah gemuk-gemuk makmur dia. Tapi di dunia saja itu. Bisa dibikin kurus. Kalau mau cari makan tempat lain, jangan kita yang penat-penat kerja, dia yang enak-enak makan, nggak boleh. Kita baca bismillah. Tapi ya. Tahadol. Ini mungkin eh, ada yang cakap istilah jin Islam, jin kafir. Ah, jelas. Jin itu ada dua. Kunna tara'iqa fi dada. Kata Allah Ta'ala menukilkan ucapan jin muslim yang masuk Islam di zaman Rasulullah itu. Kami memiliki jalan yang berbeda-beda. Disebutkan dalam syarahnya bahwasanya apa ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin apalagi jin muslim pun berbeda-beda, ada yang jin fasik, ada jin yang pemalas, ada jin yang rajin, macam-macam. Ada jin-jin muslim ada, bahkan tertulis di dalam apa? Kitab al isyabah punya Ibnu Ibnu Hajar, ada jin yang masuk Islam zaman Rasulullah namanya Zaubah, dia muslim, dia eh, apa namanya? Dia sahabi. Dan dalil banyak tentang masalah ini cincin muslim membantu Rasulullah. Kemudian apa? Menyampaikan salam kepada Rasulullah melalui sebagian sahabat. Mereka muslim. Kalau jin itu beriman masuk juga dikumpulkan bersama manusia yang masing-masing punya rumah sendiri-sendiri tapi bisa ziarah satu sama lain. Yang atas ziarah ke bawah, yang bawah nggak bisa ziarah ke atas, tapi semuanya akan berkumpul di hari Jumat, berkumpul di tempat yang sama. Jin muslim masuk Islam menurut pendapat jumhur. Masuk Islam dan masing-masing punya apa? Punya tempat punya rumah, punya istana, punya kebun, punya istri, punya suami dan sebagainya. Ada balasan sebagaimana amalannya. daraja darajatun mimma amilu. Hmm. Bahkan sanadnya sahih. Kepada apa? Kepada A'mas. Ketika beliau di rumah ada jin muslim yang yang mengunjungi, mengucapkan salam dan sebagainya, tapi nggak menampakkan diri. Kemudian si Amas, dan Amas memang walaupun beliau miskin tapi beliau memuliakan tamu. Beliau tanya, ayo pak amin ahabu ilaik. Makanan apa yang paling kamu sukai? Dia bilang rus. Aku suka nasi. Nah, kemudian dikasih hidangan nasi. Terus Allah mengatakan, aku lihat bagaimana nasi itu naik, kemudian seperti dimakan tapi nggak nampak. Terus Amas tanya, eh tanya, bagaimana kondisi jin di kalangan, eh bagaimana kondisi jin di kalangan kalian itu? Dia mengatakan, seperti kondisi kalian manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang sunni, ada yang bid'i katanya. Terus Ahmad tanya, siapa yang paling jelek dari kalangan kalian? Kata dia Rafidah. toh yang paling jelek di kalangan kami. <laughs> sama. sama. Dan disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dengan sanad yang sahih di dalam kitab beliau Syara Usul Iktikot Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan ini adalah kitab termasuk kitab iktikot yang terbesar. Dan beliau adalah dari kalangan Syafi'iyah, Imam dari kalangan Syafi'iyah ada satu sanad yang sahih tentang kisah apa? Ada seorang muhadis. Dia apa itu? Dia datang di suatu tempat. Hmm. E, bukan datang suatu tempat, tetapi apa? Beliau di, diundang untuk apa? Untuk merukiah seseorang. Dikatakan orang ini kemasukan jin. Kemudian ketika ini imamnya namanya e, Ahmad Ibn Nasr Al-Marwazi. Beliau adalah teman Imam Ahmad. Kemudian ketika beliau mulai membacakan Al-Quran, maka jinnya ini teriak, jinnya jin, eh, bukan teriak, dia berbisik, jin muslim, seorang wanita. Wahai Abu Abdullah, biarkan aku mencekik dia, dia ini mengatakan Quran makhluk, biarkan aku bunuh dia. Nah, kemudian Ahmad bin Hasan mengatakan, ya sudah, cekik aja dia. <laughs> dia jadi di virus <laughs> ya. ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Saya gitu. ada, ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Nah, Imam Al-Alikai dengan sanad yang sore menyebutkan ada kisah yang lain, tapi ini kisah lain, yaitu ada seorang muhadis. Beliau sampai di suatu penginapan di Irak. Ketika beliau masuk di penginapan itu, kemudian ternyata beliau merasa ada sesuatu yang lain suasana di rumah itu. Maka beliau membaca Al-Quran. Tiba-tiba Iblis datang. Iblis julukannya Abu Murrah. Maka beliau terkejut dan beliau siap-siap kelahi. Tanya, siapa kamu? Iblis mengatakan, aku Abu Murrah. Terus dia, iblisnya mengatakan, Anak lupa nama kunyahnya imam ini. Wahai Abu Fulan disebutkan. Kalau aku tahu kamu akan masuk rumah ini, aku gak akan masuk sini katanya. Terus imam ini tanya, kamu datang dari mana? Aku datang dari Khurasan. Siapa yang kamu tinggalkan untuk bikin fitnah di sana? Oh, aku tinggalkan di Syir al-Marisi. Dia ya, aku ajarkan, eh, aku bujuk dia untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian imam ini tanya, Demi Allah aku tanya sama kamu, wahai iblis, wahai Abu Murrah akidahmu sendiri apa tentang Al-Quran? Ya aku yakin Al-Quran bukan makhluk katanya. <laughs> Tapi aku ngajari orang Al-Quran makhluk. Memang ajaib. <laughs> Yang menyukai manusia atau dirinya sendiri? Gitu. Ketika itu dia menampakkan diri, tapi ya wawahu alam. Wawahu alam bagaimana gambarannya itu. Banyak kisah-kisah itu dinukilkan oleh para aimah. Jin-jin muslim dan juga jin yang jahat, tetapi apa? Dia sendiri ngaku sebenarnya, aku sendiri yakin yang benar begini. Tapi maksiatnya iya. nyesatkan iya. orang. Ini kita sejahat-jahat Sejak manusia baik eh, Sejak-jahat Sejak manusia sebaik jin Itu ada ke dalam Enggak, enggak benar Itu enggak benar Memang para ulama mengatakan Al-Fusuk inda, eh, inda al-jin aksar Kefasikan di kalangan jin itu lebih banyak Tetapi yang enggak bisa, enggak boleh kita katakan demikian Manusia yang tersihat itu adalah jin yang terbaik Enggak boleh Manusia yang di diantaranya siapa? Fir'aun, nggak mungkin Fir'aun itu lebih baik dari apa jin-jin muslim apalagi jin yang di kalangan sahabat itu nggak mungkin disebutkan dengan sanad yang sahih di apa itu Sahihul Musnad Syekh Mukbil itu bahwasanya ada ada seorang sahabat yang dia keluar rumah sendirian malam-malam Kemudian dia merasa di belakangnya itu ada sesuatu. Tapi kemudian sesuatu itu hilang. Terus ada orang datang. Terus orang ini mengatakan, Assalamualaikum. Terus mengatakan, sebenarnya saya ini jin, tapi jin, saya jin muslim. Tadi itu kamu barusan hendak dikeroyok oleh beberapa jin kafir, maka aku usir mereka. Ini menunjukkan apa? Ini jin yang baik. Terus dia mengatakan, tolong sampaikan salam kepada Rasulullah SAW dan tanyakan kepada beliau, kami ini sudah mengumpulkan harta zakat. Boleh nggak saya sampaikan ke Rasulullah harta zakat ini? Kemudian Rasulullah, kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah dan menyampaikan salam tadi dan menyampaikan ucapan tadi. Kemudian kesimpulannya adalah apa? Rasulullah menolak zakat jin. Karena apa? Untuk apa itu makanan jin lain dengan makanan kita? Biar itu untuk dibagikan ke kalangan jin yang fukara, enggak apa-apa. Untuk makanan kita ya biar dari jenis kita sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan sampai salah seorang dari kalian keluar rumah jauh-jauh dalam keadaan apa sendirian, keluar rumah malam hari. Memang disuruh entah apa kita, kalau bisa ada temannya keluar rumah. Walaupun kalau terpaksa juga enggak haram, Sebagaimana dalam dalam Sahih Bukhari Rasulullah pernah dalam sendirian ke Baqi. Tetapi apa hendaknya kita banyak-banyak berzikir. Kesimpulannya apa? Banyak jin-jin yang baik, bahkan jin dari kalangan sahabat banyak. Tidak mungkin kita katakan Fir'aun itu lebih baik daripada mereka, itu tidak mungkin. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala alam.